Selamat sore Pak Tony. Selamat sore. Iya, silakan Bapak. Iya, saya kira namanya aja hakim, dia ahli hukum, dia udah ngerti hukum segala macam, tapi dia melanggar, ya sudah. Dua kali lipat itu hukumannya daripada orang biasa. Itu mesti dipecat dan mesti, ya, apa ya, saya juga bingung dia yang harusnya jadi ya, penegak hukum, malah dia jadi yang malah merusak hukum. Makasih. Makasih Pak Tony. Pak Nur Hadi? Ah, begini Mbak, ini kita ketahui ya di BNN coba deh semua masyarakat umum boleh melihat kok di BNN di BNN itu satu hari mbak saya yang pernah saya tahu nih itu mati ada meninggal dunia 25 sampai 35 manusia jiwa mati di situ mbak、hmm. itu karena narkoba coba kalau nggak percaya cek saya pernah waktu itu uh, membentuk uh, yang punya ekstasi namanya On On Ong Kim Sui、hmm. yang pernah mempunyai pabrik di TKD. Saya pernah besuk dia. Saya besuk dia bukan dalam rangka apa. Memang kata dia ahli peracik obat dan bisa mengobati orang. Hmm. Ya, saya datang ke sana dan saya diobati betul. Dia bisa mengobati orang. Pada saat itu saya sakit lambung bisa diobati sampai dia sembuh. Hmm. Nah sekarang kita lihat Satu hari aja di BNN Itu di BNN yang jelas ya Mati 35, 25, 35 Saya lihat itu di apa di papan tuh terpampang Saya tanya Apa benar ini? Mati pak se Satu hari loh iya Jadi setiap kalau dilihat itu di BNN Yang sekarang dilihat sama tugas Oh sebentar lagi mati Mungkin 2-3 jam lagi mati Begitu dia mati diseret udah keluar. Makanya kalau kita beli nyawa, beli apa beli mayat di rumah sakit itu buat praktek dokter, itu murah tiga juta, empat juta, murah menurut saya. Karena matinya diambil mayat dari sana ini mohon maaf. Nah, jadi coba bayangkan orang kayak begitu sekali coba mayat nyawa sudah tidak dihargain lagi. Sekarang kalau hakim yang mana itu tahu nggak sih? Kalau ada sampai 35 manusia, jiwa manusia di sana, itu mati di BNN. Di BNN. Bayangkan. Ya sekarang saya minta sama Yaman itu, dia harus mempertanggungjawabkan putusannya dia. Oke, terima kasih Pak Nuradi. Saya beralih ke Pak Entro, selamat sore. Ya, sore. Silakan Bapak. Ya, saya sependapat dengan Bapak yang pertama tadi ya. Ya, hakim itu, hakim agung katanya ya mesti dihukum dua ya tiga kali lipat lah atau mungkin hukum seumur hidup sekalian atau gimana yang lebih berat lah itu memang mesti diadili mesti masuk persidangan tuh hakim ya terima kasih Bu terima kasih kembali Pak Endro Pak Setio kalau menurut saya itu ya itu hakim yang jelas-jelas eh, melakukan kesalahan kayak gitu kalau nggak dihukum seumur hidup ya mati biar hakim-hakim di lain itu nggak ada sebenarnya jangan mau sokohan aja gitu jadi begitulah, karena itu harus sudah, sudah tahu hukum melanggar sini itu nggak masuk akal itu untuk orang uh, orang yang sehat dia. Iya, terima kasih Pak Setio. Pak Gilbert. Iya Pak, tadi agak melenceng itu saya rasa kita kan bicara tentang hakim yang hakim yang apa ya, yang nggak ada moralnya ya. Ya dikatakan bahwa、eh, hakim ini mengubah keputusan ya dari hukuman mati ke hukuman 12 tahun ya dan katanya diroba dengan dalam keadaan tulisan tangan gitu ya hmm. nah ini hakim ini sebenarnya terlalu jahat ya terlalu jahat sebagai seorang manusia ya harusnya dia tahu bahwa 50 orang anak bangsa meninggal dunia karena karena narkoba gitu ya nah ini seenak-enak aja mau mengundurkan diri mengundurkan diri berarti dia seolah-olah dia jadi tidak bertanggung jawab kepada apa yang telah dilakukannya gitu ya kan? Hmm. Ini harus dihukum berat, dikejar terus. Tidak boleh ada impunitas. Ya kan? Tak impunitas hakimnya diampuni atau ditutup kasusnya. Karena harus dikejar terus ini hakim ini, hakim agung ini. Ini paling berdebat ini. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Dan Pak Andre, Ya. Silakan Pak. Uh, Ahmad Yamani ya ini eh, sebenarnya ini yang saya pertanyakan eh, dari hukuman mati menjadi 15 tahun dari 15 tahun ke 13 tahun mengurang kurang kurang terus ya hmm. yang saya tanya nih harga dari eh, hukuman mati ke 15 itu harganya berapa gitu terus 15 sampai ke 13 itu harganya berapa ini harus yang uh, Pak Hakim Ahmad yang mana harus memberikan keterangan pas di masyarakat ya supaya nggak menjadi eh, polemik di masyarakat ya, itu harus memberi keterangan ini ya Ayo begitu aja Bu, makasih. Terima kasih Pak Andre. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Silakan Pak. Eh, kalau menurut saya itu memang salah satu contoh hakim busuk di Indonesia ya. Karena eh, memang sudah jadi raja hukum, banyak hakim yang sering kena suap segala macam. Makanya hukuman diperingan. Dan Narkoba aja yang sudah jelas-jelas merusak eh, generasi muda sampai jutaan orang diperingan Seharusnya dia setelah mengundurkan diri dibunuh saja sama masa. Terima kasih. Pak selamat malam. Iya, ini sebenarnya momennya bagus banget nih untuk menerapkan hukuman mati ini Sebagai contoh kalau yang si Gayus itu nggak berani hukum mati Yang ini saya pikir sih sebagai percontohan untuk para koruptor ini hukum mati yang ini nih Kalau perlu hukum gantung di depan rakyat banyak Lu keterlaluan sih negara juga nggak bisa ngapa-ngapain cuma nonton doang Rakyat cuma bisanya ngelus-ngelus dada doang Oh ya makasih Pak Didi selamat malam Selamat malam Ibu Baik silakan Bapak uh, Iya mau ke, eh, dari kasus tersebut eh, sepertinya ada indikasi bahwa eh, mafia-mafia narkoba ini sudah mulai menjamah ke arah politik. Jadi sepertinya ada sesuatu atau kekuatan yang lebih besar tidak hanya di hakim anggota tersebut, tapi kemungkinan karena ada tekanan-tekanan dari pihak luar seperti itu. Jadi eh, kemungkinan besar ini sudah masuk ke ranah politik sebagai pendukung-pendukung atau pembiayaan lah dari mafia narkoba ini seperti itu. Baik, Pak Jo selamat pagi. Ya selamat pagi. Silakan. Kalau menurut saya itu selisih hukumannya buat dia aja ya langsung dipenjarain jadi seumur hidup dikurangin dengan Eh, dua belas tahun gitu ya. Terima kasih. Oke. Ibu Rojali, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Ibu. Ah, saya mau uh, menurut pendapat saya ya, itu kan dari hukuman mati ah, menjadi eh, hukuman sumur hidup menjadi hukuman 15 tahun. Sebaiknya sekarang diganti saja. Sekarang hakim agung ini eh, dihukum sebaiknya sumur hidup. Hmm. supaya hakim-hakim lain ada rasa jerahnya kalau eh, eh, mau memutuskan suatu perkara. Oke. Kita jibut. terima kasih. Pak Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silahkan, Pak. Ya, kalau menurut kami, baiknya Pak Hakim ini dikasih gelar aja, Bu. Hmm. Bapak Narkoba Indonesia. Jadi, terima kasih. <laughs> pagi, Pak FM. Ya, pagi. Silahkan itu kalau semua terbukti dia, dia nipu-nipu itu itu sebenarnya langsung dalam waktu seminggu atau sepuluh hari karena misalnya memang udah proven ya langsung dijatuhin hukuman seumur hidup juga dia biar yang hakim lain kapok gitu kita di sini nggak pernah kapok karena itu coba lihat kalau mau hukum mati dia bisa 3 sampai 4 tahun itu baru bisa hukum mati mau nah, oh, makasih Pak Sodikin silahkan、uh, eh, menurut saya ya jadi biarin ya keluar nggak tahu tapi hakimnya aja ditentukan dengan hakimnya nggak perlu ditambah umpan ini umpan jantung hmm? ke hakimnya itu oke okay. baik Pak Johan silakan selamat siang siang Pak Ya, jadi menanggapi kasus Hakim Agung ini yang mengundurkan diri itu sebenarnya hak dia dia untuk mengundurkan diri tapi nah, karena kenapa dia menyatakan mengundurkan diri setelah kasusnya itu mencuat ke permukaan karena ramai diperbincangkan banyak orang karena menyangkut kasus narkoba dan ini sebenarnya kasus ini memang sangat apa namanya eh, berat. Kenapa? Karena ini menyangkut narkoba. Narkoba itu tahu sendiri kan banyak mafianya, banyak tekanan-tekanan di situ. Padahal hakim sebenarnya dua prinsipnya adalah bebas dan merdeka. Artinya bebas itu bebas menentukan putusannya berdasarkan keyakinan dan fakta-fakta hukum yang ada jadi tidak perlu terpengaruh oleh eh, apa tekanan-tekanan pihak luar di luar pengadilan nah, rupanya Ahmad Yani ini mentalnya juga kurang bagus sehingga dia tidak kuat tidak tahan melihat apa tekanan kanan kiri yang cukup besar apalagi ini sudah menyangkut eh, ranah di dunia apa eh, istana jadi menurut saya sangat disayangkan kenapa dia tidak menjelaskan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kasusnya begini loh, kasusnya begini loh. Sehingga masyarakat juga memberi pencerahan dan juga pembelajaran bagi hukum kita. Begitu Pak. Ya Pak Bangun silakan. Itu yang sih ditembak mati aja itu, dia aja gantinya itu. Memang kalau kita lihat kan dari begitu banyak yang di putusan bebas, putusan ini memang udah udah nakal. Jadi kalau begitu badannya dicabik-cabik kasih mancing aja udah. Makasih. Pak Michael silakan Pak ya terima kasih saya coba sedikit aja nih Pak bahwa untuk Yamani itu potongan hukuman itu dibebankan langsung ke dia aja dia masuk berapa tahun lagi gitu kalau 15 tahun dipotong tiga tahun ya itu untuk dia lagi dikurangin dari umur hidup penjara hukuman mati seumur hidup sisanya diterhitungkan berapapun tahunnya itu dibebankan aja nah, gitu aja Pak terima kasih